Masih terkait dengan pembahasan salatul zuhri. Bacaan yang datang periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur Dan faedah yang kita ambil dari bab ini As-sunnatu fi salati zuhri kana qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam yutilu fiha walakin aqallu min salatil fajri ini faedah yang kita ambil dari pembahasan salatul zuhur yang sunnah pada salat zuhur bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memanjangkan bacaannya akan tetapi panjangnya tersebut lebih ringan atau lebih sedikit lebih pendek daripada sholat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an riwayat Imam Muslim kata beliau radhiyallahu taala an kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salat صلاة zuhri fi raq'ataini من كل رقعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca surat pada salat duhur di rakaat atau di dua rakaat yang pertama Masing-masing rakaatnya beliau membaca sekitar 30 ayat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan bahwa 30 ayat ini terbagi menjadi dua. Namun ternyata disebutkan dalam riwayat yang lainnya min kulli rakaatin atau min kulli rakaatin min kulli rakaatin qadar 30 ayat. Setiap rakaat beliau membaca kisaran 30 ayat. Maka ini yang benar. Jadi pada dua rakaat tersebut ketika dikumpulkan kisaran 60 ayat. Ini yang disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian di rakaat yang berikutnya atau dua rakaat yang terakhir beliau membaca yang panjangnya itu kisaran 15 ayat masing-masing rakaatnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Fahazarna fahazarna qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzuhri dhuhri rak'ataini al-ulayain ila akhirih." Fahazarna yaitu kami memperkirakan menghitung-hitung bacaan Nabi sekitar 30 ayat masing-masing rokaatnya. Dan di dua rokaat yang terakhir 15 ayat. Maka kesimpulannya atwalu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ifnatan. Salat Nabi yang paling panjang walaupun ini belum kita baca dari salat-salat yang lainnya namun disebutkan bahwa yang paling panjang sholat Nabi itu ada dua. Sholat subuh dan sholat duhur. Selebihnya itu pendek dan di bawahnya. Pertengahan ataupun pendek. Seperti sholat maghrib. Yang paling panjang adalah sholat fajar dan sholat duhur. Dan ini adalah yang sunnah. Ini adalah yang sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa wal afdal lil imam an yataharra salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati kana yusalliha bi ashabihi bal hadha huwa al mashru' yang paling utama yang paling terbaik. Bagi seorang imam, dia hendaknya memperhatikan bacaan-bacaan salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau baca bersama para sahabatnya. Bahkan ini yang disyariatkan. Kemudian beliau menyebutkan fayam bagilil imam an yaf'ala fil ghalib. Maka sepantasnya bagi seorang yang menjadi imam al-musallin jamaah kaum muslimin an yaf'ala fil ghalib dia melakukan mempraktekkan sunnah-sunnah tersebut secara keumumannya atau seringnya dia mempraktekkan sesuai dengan apa yang telah disunnahkan memanjangkan sholat subuh memanjangkan sholat duhur kemudian menyedangkan atau memendekkan salat maghrib dan juga salat isya. Ini al-wasat, pertengahan. Qala rahimahullah idza iqtadat al-maslahah ayyutila akthar aw yuqassir an dhalik. Kalau seandainya dia dapati ada maslahat. Maslahat yang lebih baik atau lebih diinginkan, maka dia panjangkan sholatnya. Misalkan ketika dia berada pada bulan-bulan yang di sana amalan itu lebih diperbanyak dan dipergiat, dipersemangat seperti bulan Ramadan. Di mana kaum muslimin mereka lebih mengharapkan amalan itu lebih baik Nah, sholatnya lebih lama, maka di sini dia iktadat al maslahah. Dia mengambil maslahah tersebut dan dia panjangkan. Namun juga terkadang dia pendekkan. Ketika dia maslah, dia melihat maslahatnya itu yang baik adalah pendek. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yazidu wa yanqus an dhalik. Sebagaimana apa yang telah diamalkan Nabi Terkadang dia memanjangkan dan terkadang dia memendekkan salatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimallahu taala qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'da al-Fatihah fil akhiratain. Bacaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa ayat setelah surat Al-Fatihah di dua rakaat yang terakhir. Jadi beliau di sini rahimallahu taala membawakan pembahasan bahwa telah datang riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca beberapa ayat ataupun surah setelah beliau membaca Al-Fatihah di dua rakaat yang terakhir. Artinya ini berlaku pada salat ruba'iyat dan thulathiyat. Salat yang empat rakaat dan salat yang tiga rakaat. Dua rakaat terakhir ataupun satu rakaat terakhir. Beliau sebutkan riwayatnya, qala rahimallahu wa kana yaj'al ar-rak'ataini al-akhirataini akhsar minal ulayaini qadran nis qadra 15 ayah hadis ini riwayat al-imam al-bukhari dan imam muslim dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua rakaat yang terakhir itu lebih pendek dari dua rakaat yang pertama. Seukuran setengahnya. Nah, setengah dari rakaat yang pertama. Di sini disebutkan seukuran 15 ayat. Warubbama iqtasara fihima 'ala al-Fatihah. Dan terkadang Nah, di sini menjadi syahid Beliau sallallahu alaihi wasallam mencukupkan hanya dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Qatadah Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu an. Terkait dengan bab ini, kita mengambil satu masalah yaitu ma hukmu qira'atus surah atau ayat fi ra'ataini al-akhirataini ba'da Apa hukumnya? Seseorang yang salat dia membaca di dua rakaat yang terakhir pada salat duhur, salat asar atau satu rakaat terakhir di salat maghrib dan dua rakaat terakhir di salat isya. Yang mana ini dicukupkan dengan Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya ketika dia menambahkan dengan bacaan surah atau dengan bacaan ayat? Dia mengambil beberapa ayat dalam Al-Qur'an dia baca. Ini berlaku bagi imam atau makmum ataupun munfarid. Ketiganya masuk dalam hukum ini. Khilafun ala qaulain al-itsnain. Di sini terdapat perbedaan pendapat dua madhab. Pendapat yang rajih annahu yustahabbu ahyanan. Bahwasanya yang seperti ini adalah disunnahkan. Diamalkan dengan terkadang, artinya dia terkadang mengamalkannya. Tidak menjadi yang terus-terusan. Ini pendapat dari madhab Syafi'iyah dari salah satu mazhab beliau kemudian juga mazhab Imam Ahmad Imam Malik dan yang selainnya dalilnya adalah dua hadis yang disebutkan oleh al-musannif terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca beberapa ayat dan terkadang beliau mencukupkan dengan surat al-fatihah saja Al Imam As-San'ani dalam kitabnya Sublus Salam beliau menyebutkan terkait dengan hadis ini faqala rahimahullah kana yasna'u hadha taratan fayaqra fi akhirataini ghair al-fatihah ma'aha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan perbuatan ini itu terkadang terkadang beliau membaca di dua rakaat terakhirnya itu Al-Fatihah dengan beberapa ayat ataupun surat. Wayaktasiru fiha ahyanan. Dan juga terkadang beliau mencukupkan dengan Al-Fatihah saja. Fatakunu ziyadah alaihima fihima sunnatun tuf'alu ahyanan wa tutraku ahyanan. Sehingga kesimpulan dari hadis yang wajib adalah dia mendatangkan Al-Fatihah dia harus membaca Al-Fatihah. Adapun ziyadah tambahan Qala rahimallahu taala fi kulli ra'atin wajibnya membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Di sini seakan-akan bab ini terulang. Sebagaimana telah kita bahas pada bab-bab yang sebelumnya bahwa Al-Fatihah itu disebutkan oleh beliau rukniyatul Fatihah. Rukunnya membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini seakan-akan beliau ulang wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya di sana terdapat khilaf di antara ahlu ilm yang mereka menyebutkan bahwa pada dua rakaat atau satu rakaat yang terakhir. Ya setelah tasyahud awal itu rakaat-rakaat yang berikutnya ada sebagian menyebutkan diantaranya madhab Abu Hanifah bahwa tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang salah dan keliru. Karena menyelisih dari dalil. Disebutkan dalam hadis hadis Ubadah bin Samit muttafaqun alaih la salata liman lam yaqra di Fatihatul kitab. Tidak sah satupun salat, satupun rakaat salat yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini juga pendapat dari jumhur mayoritas ahlul ilm. Qala rahimallahu taala wa qad amara al-musi salatahu bi qiraati al-Fatihah fi kulli ra'atin haitsu qala بعد أن amarahu بقراءتها في الأولى dan telah diperintahkan seorang sahabat yang tidak baik solatnya, dia diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' dan sanatnya daif sebagaimana yang telah kita bahas pada bab-bab yang sebelumnya. Sanadnya dhaif, dalamnya terdapat perawi yang majhul. Sebagai gantinya, hadis yang berikutnya, kemudian juga hadis Ubadah bin Samit. Qala rahimallahu "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kata Nabi saw, kerjakan ini pada setiap salatmu seluruhnya. Pada setiap rakaat-rakaat salatmu seluruhnya. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa fi riwayah fi kulli raka'ah. Dalam riwayat yang lainnya itu setiap rakaat. Ini juga termasuk dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kesimpulannya membaca surat Al-Fatihah hukumnya adalah rukun di antara rukun rukun salat pada setiap rakaat. Baik pada dua rakaat yang pertama ataupun dua rakaat setelahnya dari tasyahud al-awwal. Yang sunnah adalah membaca surat yang ditambah. Ya. Baik itu yang pertama ataupun yang kedua itu hukumnya sama-sama sunnah. Qala rahimahullah wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang memperdengarkan bacaan ayatnya kepada mereka kepada mereka yaitu kepada jamaah salat yusmi'hum hum ini kembali kepada al-musallin terkadang Nabi SAW beliau memperdengarkan bacaannya yang dimaksud di sini yaitu pada salat duhur dan salat asar ya di sini hadis ini diletakkan makamnya tempatnya pada salat duhur salat duhur adalah salat sirriyah Salat yang dibaca dengan bacaan yang pelan. Atau hanya dia saja yang mendengarnya. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang mendengar bacaannya. Salat duhur dan salat asr. Maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperdengarkan bacaannya ketika di dalam salat. Disebutkan dalam catatan kaki Nah, ini yang sebelumnya. Terkait dengan hadis ini, kita mengambil permasalahan yaitu hukum memperdengarkan bacaan ayat pada sholat-sholat sirriyah. Bagaimana hukumnya? seseorang imam ataupun di sini juga berlaku pada makmum memperdengarkan bacaannya di salat-salat sirriyah. Di sini terdapat dua pendapat. Hukmu istima'i ba'dul ayat fi salati as-sirriyah. Fihi qawlani min ahli ilm. Warajih pendapat yang rajih yang tepat adalah annahu la ba'sa bidzalika ahyanan yang seperti ini itu diperbolehkan dan dia amalkan itu dengan terkadang ini pendapat dari jumhur ahlu ilm pendapat dari mayoritas ahlu ilm dan disebutkan mereka menyebutkan syaratnya syaratnya itu tidak ada unsur yang mengganggu orang-orang yang sholat di sekitarnya Nah, artinya memperdengarkan itu beberapa ayat. Ya, memperdengarkan sedikit beberapa ayat. Tersamar-samar mendengarkan ayat tersebut, tidak dengan jelas sekali. Sebatas dengan memperdengarkan beberapa ayat. Dengan syarat apa? Tidak mengganggu orang yang sholat. Ya. Adamu at wish, Nah, karena ini terjadi, ya. Di antara kaum muslimin ada yang mereka sholat sebagai makmum, yang sering kita dapat sebagai makmum, dia membaca atau mem memperdengarkan bacaannya. Entah itu karena dia sengaja ataupun karena itu menjadi kebiasaannya. Sehingga orang-orang yang di sebelah itu terganggu. Hanya ter terdengar suara taswish. Ya. Nah, nafas yang keluar dari bacaannya itu hanya yang terdengar itu saja. Nah, maka ini pun tidak tepat. Karena yang diamalkan adalah ahyanan. Terkadang. Terkadang saja itu diamalkan. Ini tidak mengapa hukumnya. Qala rahimallahu wa kanu yasma'una minhu an-naghmah bisabbihi isma rabbikal ala wa hal ataka hadithul ghashiyah Hadis ini riwayat Ibnu Huzaimah dari sahabat Anas bin Malik. Dan berkata Al-Imam Abu, ha Abu Hatim Ar-Razi, "Hadza haditsun mauquf." Hadis ini adalah hadis mauquf. Hadis mauquf yaitu hanya sampai kepada Anas bin Malik. Tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita artikan hadis ini wa kanu dan mereka para makmum yasma'una min mendengarkan darinya yaitu yang dimaksud adalah Anas bin Malik mendengarkan darinya an-naghmah suara atau irama irama bacaan pada surat Sabbih Isma Rabbikal A'la wa hal ataka hadithul maka dicukupkan dengan hadis yang sebelumnya hadis yang sebelumnya itu Hadis yang sahih riwayat muttafaqun alaih. Qala rahimallahu wa kan ahyanan yaqra bi was-sama'i buruj wa bi was-sama'i wat tariq wa ma min as-suwar. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada sholat duhurnya surat Al-Buruj wassama'i dhatil buruj dan juga surat at-tariq wassama'i wat-tariq dan semisalnya dari surat-surat Qala rahimallahu wa ahyanan yaqra bi wal laili idza yaghsha wa nahwiha. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samrah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surat Al-Lail wal laili wa dan semisalnya. Dari mana para sahabat mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat duhur dan salat asar? Dari mana? Dari diperdengarkannya. Nabi SAW memperdengarkan sebagian dari bacaan ayat tersebut. Atau ketika hendak mulai membaca surat, Nabi memperdengarkan bacaan tersebut. Qala rahimallahu taala Salatul Asr Yang berikutnya adalah Salat Asr Salat yang ketiga Qala rahimallahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil ulayaini bi Fatihatil Kitab wa suratain wa yutawwalu fil ula ma la yutawwalu fil thaniyah hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah al-Harith bin Rabi'i al-Ansari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dalam salat asarnya itu surat Al-Fatihah dan dua surat. Beliau panjangkan rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua beliau pendekkan. Wa kanu yadhunnun annahu yuridu bidzalik ayudrikan nas ar-raq'ah. Nah, hadis ini telah kita lewati. Riwayat ini riwayat yang syadzah. Wa kana yaqra' fi kullin minhuma qadra 15 ayah. Qadra nisfu ma yaqra' fi kullin min raq'ataini al-ulayaini fi dhuhr وكان يجعل الرقعتين الأخرى الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما. في al kedua hadis ini riwayat muttafaqun alaih dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri Malik bin Sinan radhiyallahu an Nabi saw. alaihi wasallam beliau membaca dalam salat asarnya di dua rakaat yang pertama itu seukuran 15 ayat 15 ayat beliau membaca pada masing-masing rakaat yang dua rakaat yang pertama. Yaitu setengahnya qadra nisfu ma yaqra setengahnya yang dibaca dari salat duhur. Dan beliau menjadikan di dua rakaat yang terakhir itu lebih pendek dari yang pertama. Seukuran setengahnya. Nah, jadi di sini kita bisa memahami dari hadis ini bahwa salat asar itu lebih pendek daripada salat duhur. Lebih pendek daripada salat zuhur. Qala rahimallahu wa kana yaqra fihi ma bi Fatihatul Kitab. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari sahabat Abi Qatadah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca pada keduanya itu surat Al-Fatihah. Pada keduanya itu pada dua rakaat yang terakhir. Qala rahimallahu wa kana yusmi'uhumul ayat ahyanan. Terkadang Nabi memperdengarkan beberapa ayat yang beliau baca. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga telah kita lewati. Wa yaqra bis-suwar allati dzakarna fi salati adh-dhuhr. Dan beliau membaca surat-surat yang telah kita sebutkan dalam riwayatannya pada salat zuhur. Taib. Pada bab ini terkait dengan salat asar. As-sunnatu fi salatil asri at-takhfif. Yang disunahkan adalah pada salat asar itu dengan at-takhfif atau ringan. Ringan dan pendek. Li hadis Abi Hurairah berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat An-Nasa'i wa kana yukhaffif al-'asra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meringankan salat asarnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan sebagaimana kita baca pada bab kana yaqra fi raq'ataini al-ulayaini fi kulli raq'atin qadra khamsat khamsa asyarata ayah. Beliau membaca pada dua rakaat yang pertama itu seukuran 15 ayat. Dan dua rakaat yang terakhir itu setengahnya. Nah, Wallahu taala alam sab. Adapun yang salat maghrib dan seterusnya Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.